Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yagda Asyadu la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kita lanjutkan ya pembahasan tentang huruf jar di halaman 188 Huruf jar yang selanjutnya adalah Wallamu huruf lam Wa min ma'aniha al-milk ya, di antara makna-maknanya adalah al-milk yaitu kepemilikan. Kaqaulihi ta'ala semisal firman Allah ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard. Ya, dan milik Allah lah ya kerajaan langit dan bumi. Dalam surat Al-Ali Imran ayat 189. Wa min hurufil jarri Aydan ahruful qasami wa satun Dan di antara huruf-huruf jar juga adalah huruf-huruf sumpah dan huruf sumpah itu ada tiga macam. Yang pertama al-wawu, kedua al-ba, yang ketiga at-ta'u. Wasumiyat ah wasumiyat ahruf al-qasami dan ketiga huruf tersebut dinamakan huruf sumpah li'annaha tadkhulu 'alal muqsami bihi karena huruf-huruf tersebut masuk kepada sesuatu yang dijadikannya sumpah. Nahu qaulika semisal perkataanmu wallahi wa billahi wa tallahi demi Allah. Selanjutnya wawu wawu wawu rubba itu huruf wawu bermakna rubba. Nahu qauli syairi Semisal perkataan penyair, ya walailin kamaujil bahri sudulaha Ya. Lihat di sana ada walailin. Ya. Wow di sana menjazab, menjarkan isim setelahnya yaitu lain ya dan malam. Ya, jadi wow di sana adalah wow ruba ya, di mana huruf wow di sana memajurkan isimnya ai Maksudnya rubalairin yaitu sedikit malam fahudifat rubba wanabatil wawu manabaha dan rubbanya dihapus dan al wawu menggantikan tempatnya rubba فخفضت كما تخفض ala هذا على musannifi tab'an lil kufiyina ya maka ya lailin itu majrur ya dengan ruba ya seperti pandangan penulis mengikuti ulama-ulama kufa wa sahihu anna al-khafdha bi rubbal mahdhufati la bil wawi dan yang benar adalah bahwasannya majrurnya lahilin itu dengan rubba yang dihapus bukan karena huruf wawunya. ya sedangkan huruf waw di sana isinya catatan kaki fal waw harfu atfin dan huruf waw-nya di sana adalah huruf atof selanjutnya wamud wamunzu ya mud dan mundu wahuma yakhfidani asma az-zamani nahwu ma ra'aituhu mundu يومنا keduanya mud dan mundu itu memajrurkan isim uh, zaman yaitu isim berkaitan dengan waktu semisal contoh ma ra'aituhu منذ yaumina wa nahu ma ra'aitu mudh yaumil jum'ati ya wa huma bima'na fi idza kana zamanul hadiran kama fil mithal al awwal ya mud dan mundu kedua-duanya itu bermakna fi ketika mud dan mundu itu ya berga, bersanding dengan atau menjelaskan waktu uh, saat ini. Semisal contoh yang pertama, ya, itu maro'aituhu mundu yaumina aku tidak melihatnya ya sejak hari, hari ini ya sejak hari ini menunjukkan makna az-zamanu hadir wa bimakna min dan keduanya mud dan mundu bisa bermakna min yaitu dari in nazama numadian kama fil misal tsani ya ketika ya menjelaskan makna lampau semisal contoh yang kedua ma ra'aituhu mud yaumil jumu'ati aku tidak melihat aku tidak melihat aku tidak melihatnya ya sejak hari Jumat ya maksudnya menunjukkan makna yang lampau selanjutnya fawaidu wa tanbihat ya, faidah dan catatan penting yang pertama ta'til ba'u fil lughati lima'anin addah inha al isti'anah nahu bismillahirrahmanirrahim huruf ba datang ya secara bahasa dengan makna-makna yang banyak ya diantaranya adalah al-isti'anah yaitu pertolongan semisal bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya maka ketika kita mengatakan bismillah alba di sana bermakna kita meminta tolong ya kepada Allah ya atas apa yang akan kita lakukan ورجح الزم الزمخشري أنها للمصاحبة فقط sedangkan ya Az-Zamakhsyari itu merajihkan bahwasannya alba pada kata bismillah itu hanya alba musahabah musahabah saja yaitu ba yang menyertai saja لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله لا يحتاج إلى الاستعانة dikarenakan ya paham Mu'tazilah itu berpandangan bahwasanya manusia itu tidak bergantung dengan amalnya dan tidak membutuhkan kepada pertolongan pertolongan maksudnya pertolongan Allah <clears throat> ya kita bisa lihat di مقدمة شرح البيكوني لابن عثيمين رحمه الله تعالى yang kedua هناك يا ya uf uf uftihatat وهناك سورة افتتحت بواو القسم والنجم والمرسلات والفجر والليل إلى آخره dan di sana ada surat yang dibuka dengan waw qasam semisal wan najmi wal mursalati wal fajri wal, wal laili idza yaksha ila akhir wa huwa qasama min Allah bi makhluqatihi ya di sana maksudnya Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut yang ketiga laisa fil qur'ani rubba jarat jaratun jaratan bi an wa inna ma ya makfufatan wa innama makfufatan bima wahya allati fi qawlihi ta'ala rubama yawaddu alladhi kafaru law kanu muslimin dalam Alquran tidak ditemukan ya, rubba menyendiri kan tetapi dia bersanding dengan ma seperti pada firman Allah Ta'ala rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wa takhfif wa takhfifuha lugatun wa hiya fil ayati litaksir dan ya, hal tersebut untuk meringankan ya, secara bahasa dan banyak ditemukan dalam ayat-ayat di Al-Quran jadi ruba, ruba itu bersanding dengan uh, ma ya rubama ya. litakhfif untuk meringankan secara bahasa yang keempat mud wa mundu harfa jarrin idza ata ba'dahuma ismun majrurun wa zarfa zamanin idza ata ba'dahuma fi'lun aw ismun marfu'un wa lam turad mundu wa mud fil qur'anil karim Mud dan mundu adalah dua-duanya huruf jer ketika datang setelah keduanya isi majrur dan sebagai zorof zaman ketika datang setelahnya fi'il atau isim marfu dan mud dan mundu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kelima, i'lam annal jar annal jarra wal majrura la budda lahuma min syai'in yata'alliqani bihi Ya, ketahuilah bahwasannya jar dan majrur ya senantiasa keduanya itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di sebelumnya atau terikat dengan sesuatu. Wa muta'alliquhuma mahwal yar allati yar yarta tani biha min jihatil makna. Dan ya keterkaitan keduanya itu dengan kalimat yang mengikat ya makna ya yang mengikat tujuan maknanya wahuma yata'alliqani bil fi'li dan keduanya berkaitan dengan fi'il au ma ya'malu amaluhu atau yang beramal sebagai fi'il fa idza qulta jika engkau katakan katabtu bil qalami aku menulis dengan pena ya faqulu faqulu maka perkataanmu bil qalam jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li maka perkataan bil qalam yaitu jar majrur itu terkait dengan fi'il yaitu katabtu aku menulis wa huwa kataba yaitu ya menulis di li'anna kitabata innama kanat bil qalam karena tulisan itu membutuhkan pena yang keenam إذا وقع بعد الجر والمجرور اسم مرفوع تعلق تعلق تعلق تعليق الجر والمجرور بمحذوف خبر مقدم والاسم والاسم المرفوع مبتدأ مؤخر غالبا نحو قوله تعالى لله الأمر Ya, ketika datang isim marfu setelah ya jar majrur ya maka jar majrurnya itu di, dikaitkan dengan khobar mukaddam yang dihapus dan isim marfu ya setelah jar majrur tersebut ya dinamakan mubtada muakhar secara umum seperti firman Allah lillahil amru maka lillahinya jar majrur dia muta'alliq kepada khabar yang di khabar muqaddam namun dihapus ya sedangkan al amrunya itu isim marfu mubtada muakhar mubtada yang di di diakhirkan ya adapun khabar muqaddamnya takdiruhu kainun ya, seperti pendapat jumhur jadi lillahi kainun al amru Ya, asalnya alam amru inun lillah. Jika pendapat ulama kufah, maka lillahinya di'irob langsung khabar muqaddam dan alam amrunya mubtada muakhar. Sedangkan jumhur lillahinya jar majrur muta'alik kepada khabar muqaddam yang dihapus yaitu kainun sedangkan alam amrunya mubtada muakhar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.